Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS, kali ini kita akan mengisahkan seorang wanita yang mulia, seorang dari ummahatul mukminin, dari ibunya orang-orang beriman, beliau adalah salah seorang dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu bagi mereka. Maksudnya ibu bagi mereka adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Kali ini kita akan menerangkan tentang kisah Sayyidati Hafsah bintu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anha. Sahabat KSNS, kita kenal bahwa Umar Ibn Al-Khattab adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih dan sangat terkenal namanya dan beliau adalah salah seorang khalifah. Khalifah yang kedua setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab memiliki atau mendapatkan beberapa putra dan putri. Di antara putrinya bernama Hafsah Bernama siapa? Hafsah. Ha, fa, sot, tak marbutah. Hafsah. Namanya adalah Hafsah. Hafsah bintu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anha. Sahabat KSNS, begitu Sayyidina Umar masuk dalam agama Islam. Urutan yang keberapa? Masih ingat nggak sahabat? Urutan yang keberapa Sayyidina Umar masuk Islam? Hah? Nggak kedengeran? Kurang keras? Kekerasan? <laughs> Urutan ke-40. Ya, betul. Nah, itu salah yang lain. Urutan keberapa? Urutan ke-40. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab masuk dalam agama Islam. Kemudian, subhanallah, istrinya ikut masuk Islam dan putra-putrinya, alhamdulillah, ikut masuk Islam. Di antaranya adalah Al-Imam Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu wa ardahuma. Banyak sekali dari keluarga Sayyidina Umar yang menyatakan keislamannya setelah Sayyidina Umar masuk dalam agama Islam. Namun sahabat, kita mau lebih jauh nih mengenal sosok seorang wanita mulia yang bernama dengan Hafsah. Kita minum dulu. Habis minum kita berdiri. Giamun. Ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya salam. Asik ya. Minuman apa yang saya minum? Air putih. Wah <laughs> air putih. Khairu syarabi fid dunya wal akhirah al ma Minuman terbaik dunia akhirat air putih. Sahabat KSNS. Sampai di mana tadi? Ya. Hafsah ini putrinya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya, sahabat KSNS jadi ibunya siapa? Ibunya Habsah bintu Umar adalah bernama Zainab bintu Mad'un. Namanya siapa? Zainab bintu Mad'un. Itu adalah ibu dari Habsah. Sahabat Nabi juga. Karena istrinya Sayyidina Umar yang bernama Zainab ini menyatakan keislamannya di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Hafsah ini punya ayah Sayyidina Umar. Punya ibu Zainab bintu Mad'un radhiyallahu taala anhum ajmain. Dilahirkan As-Sayyidah siapa? As-Sayyidah Habsah bintu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah dilahirkannya di Mekah Al-Mukarramah. Pertanyaannya, tahun berapakah dilahirkan seorang Hafsah bintu Umar ibn Khattab kita akan dengarkan lanjutan kisahnya tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wa sahbihi wasallam calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Asik. Sahabat, ya salam. Gitu dong. Sahabat, ya salam. <laughs> kita buat meriah aja biar di sini-sini doang kita syutingnya. Ya enggak? Sahabat ke SNS, kita akan lanjutkan tentang Hafsah bintu Umar bin Khattab. Ibunya namanya Zainab bintu Mad'un. Mad'un tulisannya Mim, Zat, Ain, waw, nun. Mad'un. Wa na'am. Zainab bintu Mad'un adalah ibu daripada Hafsah. Dilahirkan Hafsah bintu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anha wa ardaha di Makkah Al-Mukarramah. Di mana? Di Mekah. Bukan Mekke. Nggak ada. Mekke, Mekke nggak ada. Adanya <laughs> Makkah. Mekke, Mekke. Datang dari mana? Dari Mekke. Nggak ada. Adanya Makkah. Dilahirkan di Mekah. Lima tahun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lima tahun sebelum diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam.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 Kan diutusnya umur 40. Berarti beda umurnya Rasulullah dengan Sayyidati Habsah berapa tahun? 35. Jadi Habsah lahir di Mekah di saat usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Kan 5 tahun sebelum diutus Nabi menjadi rasul. Nah, kita lanjut. Itulah kelahiran daripada Sayyidati Hafsah. Ya, sahabat KSNS. Kita akan lanjutkan mengenai kisah Sayyidati Habsah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Beliau sebelumnya sudah pernah menikah. Maksudnya sebelum menikah dengan Nabi Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa alaih, beliau pernah menikah. Menikah dengan seorang yang bernama Khunais. Khunais. Kha Khunais bin Khudafah. Siapa? Khunais bin Khudafah. Nikah Sayyidati Hafsah sama Khunais bin Khudafah. Pada saat nikah dengan Khunais bin Khudafah, sama-sama muslim dengan muslimah. Jadi Khunais bin Khudafah salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad. radhiyallahu ta'ala anhu. Termasuk orang yang ikut hijrah. Jadi Habsa dengan Khunais ini, pasangan ini termasuk ikut hijrah ke Madinah dari Mekah menuju Madinah tahun ke-13 dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk orang yang ikut hijrah. Ah, ikut hijrah dan siapa namanya? Khunais bin Khudafah radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasulnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk prajurit setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk prajurit setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau di perang Badar ikut. Itu kalau sahabat kalau kita ditanya afdolus sahabah Kan khulafa urasyidin, baru yang sepuluh yang dijamin surga. Baru kemudian apa? Ashabu Badrin. Ashabu Badrin. Orang-orang yang ikut dalam perang